Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan Sehingga pada hari ini masih kita diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jal untuk bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai ibadah dan juga kurbah khususnya di 10 hari yang pertama di bulan Dhul Hijjah yang merupakan hari-hari yang diutamakan oleh Allah Azza wa Jal dan disenangi oleh Allah Azza wa Jal dan sebagaimana kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amal soleh di hari-hari ini lebih dicintai oleh Allah daripada amal yang dilakukan pada hari-hari yang lain. Ikhwah fillah, Allah wa iyyakum. Ini adalah uh, agenda yang rutin biasa kita lakukan bersama yaitu tanya jawab atas masalah-masalah yang berkaitan dengan materi yang sudah kita sampaikan di halakoh dan telah sampai kepada saya beberapa pertanyaan dari peserta sekalian langsung kita mulai pertanyaan yang pertama dari Widya Ummu Aditya boleh mengatakan Pak Ustadz siapa yang dimaksud dengan orang-orang kafir di dalam Al-Quran yang dimaksud dengan orang kafir di dalam Al-Quran adalah seluruh jenis orang kafir seperti misalnya orang-orang musyrikin orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jal menyembah kepada selain Allah menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah demikian pula orang-orang munafik nifak yang besar yang menyembunyikan kekufuran di dalam hati mereka dan mereka menampakkan keislaman maka ini juga masuk di dalam orang yang kafir demikian pula orang-orang ahlul kitab yang setelah kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendengar tentang kedatangan beliau, kerasulan beliau kemudian mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah beberapa jenis orang yang kafir yang dimaksud di dalam Al-Quran Yang kedua pertanyaan dari Fitriah Apa benar orang yang berpendapat bahwasanya Rasulullah SAW tidak dijamin masuk surga Bisa membatalkan syahadatnya dan telah berdosa besar Sehingga harus diperbaharui syahadatnya Ya orang yang mengatakan demikian ya dalam bahaya yang besar yang mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak dijamin masuk ke dalam surga ini uh, uh, ucapan yang fatal dan sangat berbahaya dan dikhawatirkan ini termasuk hal yang membatalkan Islam seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diampuni dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang dan beliau adalah dan juga para nabi mereka adalah orang-orang yang telah dijamin masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh seseorang meragukan yang demikian. Yang kedua, apakah bermakmum dengan orang seperti ini akan batal salatnya? Kalau seseorang sudah diketahui memiliki akidah seperti ini atau akidah-akidah yang lain yang membatalkan Islam seseorang, maka tidak boleh kita bermakmum di belakang orang yang demikian. Tidak boleh kita bermakmum di belakang orang yang demikian. Yang ketiga dari apuah Ustaz bagaimana hukumnya meminta air yang dibacakan kepada seseorang Yang mana air tersebut saat diminum diakini dapat membantu Mempermudah dan mempercepat proses melahirkan Dalam Islam apakah ada amalan khusus yang bisa dilakukan sendiri oleh ibu hamil Untuk mempermudah proses melahirkan Alakulihal termasuk e, ruqyah yang disyariatkan apabila seseorang e, sakit kemudian dia mengambil air kemudian membacakan pada air tersebut ya e, di antara ayat-ayat Allah Azza wa Jal atau doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ditiup kemudian diminum maka ini sesuatu yang sunnah bukan sesuatu yang e, menyimpang dari agama. Jadi kalau misalnya e, meminum air tersebut ya dan setelah dibacakan di dalamnya ayat-ayat Allah Azza wa Jal kemudian sudah ditiup ya kemudian diminum dengan keyakinan itu adalah e, di antara wasilah dan juga perantara sembuhnya dia dari suatu penyakit maka ini diperbolehkan ya ini diperbolehkan Adapun mempermudah proses melahirkan maka e, caranya adalah dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jal ya adalah dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jal dan saya tidak tahu di sana ada amalan-amalan khusus untuk mempermudah dan juga mempercepat proses melahirkan ala kulli hal e, berdoa kepada Allah meminta kemudahan ya meminta al-afiyah meminta keselamatan dan Allah azza wa wajal adalah zat yang maha mendengar yang maha mengabulkan doa hambanya jadi setahu saya tidak ada di sana amalan khusus yang dilakukan sendiri oleh ibu hamil untuk mempermudah proses melahirkannya. Yang keempat pertanyaan, dari Muhammad Zaini mau tanya kalau menggunakan emoticon, emoticon yang berbentuk kepala dilarang, bagaimana dengan gambar atau lukisan orang yang memang ada hidup di dunia? Contoh gambar atau lukisan diri kita sendiri atau keluarga dan lain-lain. Ya, jelas kalau misalnya seseorang melukis dengan tangannya, ya melukis, menggambar dengan tangannya makhluk hidup, baik dirinya sendiri maupun orang lain yang jelas itu adalah makhluk hidup, hewan, ya kemudian dengan berbagai jenisnya, demikian pula manusia, ya maka ini jelas dilarang di dalam Al-Quran, eh, di dalam Al-Islam dan uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah orang yang melukis. Jelas kalau melukis atau membuat patung ini termasuk perkara yang dilarang, ya perkara yang dilarang. Baik, kemudian yang kelima Sri Lestari Bagaimana jika sambil berterima kasih kepada orang yang telah menolong kita, kita mengucapkan ucapan terima kasih dengan berkata misalnya terima kasih Bu, sudah mengajari anak saya membaca Al-Quran. Kalau ibu tidak diajari, mungkin kalau ibu tidak mengajari, mungkin sampai sekarang anak saya masih belum bisa mengaji dengan baik. Apakah itu termasuk syirik kecil? Kalau iya, bagaimana baiknya ucapan terima kasih? Lalu bagaimana sebaiknya ucapan kita jika yang mendapatkan ucapan seperti itu atau yang semisal adalah kita? Baik, ucapan yang yang yang sebaiknya kita lakukan adalah kita mengatakan misalnya e, terima kasih Bu yang sudah mengajari anak saya membaca Al-Qur'an. Kalau bukan karena Allah, kemudian karena usaha Ibu, tentunya anak saya masih belum bisa mengaji dengan baik. Yang jadi mengatakan kalau bukan karena Allah, kemudian dengan usaha dari ibu. Ya, jadi di sini kita e, menyandarkan kenikmatan kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian kita mengucapkan kemudian. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya asalnya adalah kenikmatan tersebut adalah Allah Azza wa Jal yang memberikan cuma e, guru kita mereka adalah sebagai wasilah, mereka adalah sebagai sebab kalau misalnya ada orang yang mengucapkan demikian kepada kita, kita ingatkan, kita kita katakan bahasanya yang memudahkan semua ini adalah Allah, ya. Yang memudahkan semua ini adalah Allah. Kalau Allah tidak memudahkan, bagaimanapun seorang guru berusaha untuk mengajarkan, maka tidak mungkin orang yang diajari tersebut bisa. Ya, jadi diingatkan supaya menyandarkan kenikmatan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, pertanyaan dari Rian Setio Pambudi seorang muslim yang wafat di hari Jumat atau malam Jumat maka akan dibebaskan dari fitnah kubur. Bagaimana hukumnya kita memohon agar diwafatkan husnul khatimah di hari Jumat? Tidak masalah seseorang yang memohon kepada Allah husnul khatimah diwafatkan di hari Jumat ya untuk mendapatkan keutamaan terbebas dari fitnah kubur ya tidak masalah ya dia meminta yang demikian kepada Allah Azza wa Jalla mungkin dikabulkan oleh Allah dan mungkin tidak ya dan e, ala kulli hal seseorang meninggal pada hari apapun ya dia meminta husnul khatimah ia meminta husnul khatimah yaitu mati dalam keadaan baik ya baik di hari Jumat maupun di hari Sabtu atau di hari yang lain tapi seandainya dia e, meninggal di hari Jumat tentunya ini adalah e, suatu e, keutamaan yang kedua, apabila seorang muslim dibebaskan dari fitnah kubur, apakah secara otomatis dibebaskan dari azab kubur? Tidak ada kelaziman, tidak ada kelaziman seseorang eh, terkadang ia dibebaskan dari fitnah kubur, tapi karena dosa yang pernah dia lakukan sehingga dia tidak eh, lepas dari azab kubur. Jadi ada sebagian manusia ya dia terbebas dari fitnah kubur dan terbebas dari azab kubur ada sebagian manusia terkena fitnah kubur dan terkena azab kubur. Ada sebagian mereka yang dibebaskan dari fitnah kubur ya dan e, tidak dibebaskan dari azab kubur. Ya mereka bermacam-macam sesuai dengan amalannya di dunia. Yang ketujuh dari Sri Yogorini. Benarkah wanita yang hamil rentan diganggu jin? Apakah benar ada jin yang bisa memakan janin? termasuk janin yang sudah ditiupkan ruh ke dalamnya. Tidak ada keterangan atau dalil yang menunjukkan uh, demikian. Namun uh, yang namanya jin ini uh, mendekati dan mengganggu orang yang jarang berzikir kepada Allah atau tidak berzikir kepada Allah Azza wa Apabila seorang wanita yang hamil ya keadaan dia adalah jauh dari zikir kepada Allah Azza wa Jal maka keadaannya bisa demikian ya bisa mudah diganggu oleh jin demikian pula seorang laki-laki atau yang lain apabila mereka jauh dari zikrullah maka sangat mudah sekali diganggu oleh jin oleh karena itu ya seorang wanita dan juga seorang laki-laki yang beriman hendaklah dia e, banyak atau memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla terutama E, menjaga dikir dikir yang sudah disyariatkan ya setelah sholat dikir pagi dan juga petang ya dikir masuk rumah keluar rumah masuk kamar mandi keluar kamar mandi dan seterusnya dan insyaallah biiznillah ya Allah Subhanahu taala dengan sebab kita menjaga dikir dikir tersebut akan menjaga kita akan menjaga menjaga kita adapun keyakinan jin bisa memakan janin termasuk janin yang sudah ditiupkan roh ke dalamnya Allah taala alam yang demikian perlu uh, dalil yang jelas yang kedelapan pertanyaan dari Ayub Abdurrahman pada soal hari ini hukum menyadarkan nikmat kepada sebab bukan kepada Allah Bukankah ada perincian apakah itu sebab syar'i atau bukan syar'i atau memang disamaratakan? Bukankah ada perincian apakah itu sebab syar'i atau bukan syar'i? Mungkin pertanyaannya perlu diperjelas kembali, Saudara Ayub Abdurrahman bisa nanti ditulis kembali soalnya mungkin dibacakan lagi pada kesempatan yang akan datang. Pertanyaan dari Endang Kurniawan mengenai hewan melata yang keluar dari perut bumi dan akan menandai hidungnya orang-orang kafir. Pada penjelasan sebelumnya, Ustaz menjelaskan bahwa mendekati kiamat sudah tidak ada lagi orang-orang yang beriman Semua yang tersisa adalah orang-orang yang kafir Apakah pada saat itu masih ada tersisa orang yang beriman Orang-orang yang beriman atau bagaimana? Iya, sudah tidak ada orang yang beriman Kalau sudah mendekati uh, tiupan sangkakala yang pertama Maka yang ada saat itu adalah orang-orang kafir Orang-orang beriman yang sudah meninggal terlebih dahulu Ya sudah meninggal terlebih dahulu dengan datangnya angin. Dan sudah kita terangkan di dalam halakoh ya. Sudah kita terangkan di dalam halakoh Jadi keluarnya hewan melata yang menandai hitung orang-orang kafir sehingga jelas di sana kelihatan orang yang beriman dan orang yang kafir ini berarti uh, sebelum datangnya angin yang akan uh, yang apabila di, di dihirup oleh orang beriman akan meninggal dunia ya keluarnya hewan melata berarti sebelum kejadian tersebut dan menjelang datangnya hari kiamat yaitu ditiupnya sangkakala yang pertama maka saat itu yang ada adalah orang-orang kafir saja. Nah, pertanyaan yang ke-10, Maxi Regatra. Ada yang Ustaz sampaikan bahwasanya apabila ulama berijtihad, apabila mereka benar akan mendapatkan dua pahala dan apabila salah salah mendapat satu pahala. Boleh tahu Ustaz apakah itu sebuah dalil Al-Quran atau hadis. Ini adalah sebuah hadis. Nabi mengatakan, "Iza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajrani wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid." Apabila seorang hakim, seorang alim berijtihad kemudian benar, maka mendapatkan dua pahala dan apabila berijtihad kemudian salah, maka dia mendapatkan satu pahala. Pertanyaan yang ke-11 dari Nuris Nur Istiqamah. Bagaimana dengan rasa takut ketika kita di tempat yang asing atau rumah yang tidak berpenghuni, terkadang rasa takut seperti itu tiba-tiba datang dengan sendirinya. Apakah rasa takut tersebut bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam? Tidak, insya Allah tidak sampai mengeluarkan dia dari dari Islam. Yang tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Terkadang ya seseorang takut karena uh, apa? Tidak ada uh, orang lain selain dia. Ya, atau Eh, nggak e, enak dengan kesendirian. Tapi seorang muslim, ya seorang muslim, ya hendaknya segera menghilangkan rasa takut yang seperti ini. Apabila dia datang dengan tiba-tiba dan tidak ada e, apa, e, tidak ada maksud datang dengan tiba-tiba maka hendaklah dia segera mengingat bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha melihat, maha menjaga dan kita diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah Azza wa Jal dan tidak takut dengan uh, syaitan. Allah SWT mengatakan inna madhalikum syaitan yukhawifu awliya'ah. Yang demikian adalah setan yang berusaha untuk menakut-nakuti ya para pengikutnya. Dan kita bukan pengikut setan. Allah mengatakan fala takhafuhum wa khafuni. Hendaklah kalian janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kalian kepadaku. Jadi kalau datang rasa takut yang yang demikian segera bertawakal kepada Allah dan berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dan mengetahui bahasanya mereka adalah makhluk yang lemah dan Allah Azza wa Jalla adalah Al-Khaliq yang Maha Kuat, tidak ada yang mengalahkan Allah Azza wa Jalla. Sehingga muncul di dalam hatinya rasa berani dan tenang ya dalam keadaan apapun. Pertanyaan dari Edi Siswoyo di halaman 15 disebutkan bahwa sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan pada waktu masih kafir terdapat di pulau dan ketemu dengan Dajjal yang terikat kuat bahkan sempat dialog. Perkataan tersebut dibenarkan oleh Rasulullah SAW Alaihi Wasallam hadis riwayat Muslim. Sedangkan di halakoh 16 disebutkan Dajjal tinggal di bumi selama 40 hari, setara dengan sehari biasa satu tahun dua setengah bulan. Sebenarnya berapa umur Dajjal? Karena hidup pada zaman Rasulullah SAW Alaihi Wasallam sampai dengan turunnya Nabi Isa. Allahu alam. Ya, kita tidak tidak diberi tentang diberitahu tentang berapa umur Dajjal. Ya, yang jelas demikian datangnya kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang dimaksud tinggal di bumi selama 40 hari maksudnya keluarnya dia yang setelah keluarnya setelah keluarnya dia dan dia sekarang sudah di bumi tapi e, nanti keluar ya di antara manusia selama 40 hari adapun umur dajjal maka Allah SWT yang mengetahui berapa umurnya Pertanyaan selanjutnya dari Suyatin eh, Bolehkah beribadah dengan mengharap pahala? Soalnya ada syubhat beribadah jangan mengharap pahala Tapi mengharap ridha Allah Ya ridha Allah ini termasuk pahala dari Allah Azza wa Jal Ya ridha Allah Ini termasuk pahala dari dari Allah Jadi yang perlu dipahami oleh kita semuanya Yang dilarang adalah mengharap pahala manusia Itu yang tidak boleh tapi mengharapkan pahala dari Allah ya mengharapkan pahala dari Allah maka ini tidak masalah dan ini adalah termasuk keikhlasan oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betapa banyak dalam hadis barang siapa yang melakukan ini maka pahalanya ini barang siapa yang melakukan ini pahalanya ini apa tujuannya supaya kita beramal mengharapkan pahala tersebut apakah ini termasuk syirik tidak karena kita mengharapkan pahala dari Allah yang termasuk syirik apabila mengharapkan pahala dari manusia. Ya dan mencari ridha Allah adalah termasuk pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Yang ke-14 Sukmawan Marwardani. padahal kau cinta kepada Allah telah dijelaskan kita harus mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kita kepada makhluk yang lain dan hal lainnya. Apabila ada pekerjaan yang lebih banyak mudaratnya, banyak hak-hak Allah yang kita abaikan seperti sholat tidak bisa berjamaah di masjid, tidak bisa menuntut ilmu agama dengan baik, sulit untuk sholat malam karena sudah terlalu lelah efek dari pekerjaan tersebut. Sholat wajib pun jadi kurang khusyuk. Ini baru dari segi sholat, belum lagi dari sisi muamalah dari pekerjaan tersebut yang akan terlalu panjang jika dijabarkan di sini. Apakah dengan meninggalkan pekerjaan tersebut dan memulai perdagangan baru walaupun hasilnya lebih sedikit merupakan perwujudan kecintaan kepada Allah? Tentunya demikian. Ya tentunya demikian. Apabila seseorang mendapatkan pekerjaannya e, melanggar larangan-larangan Allah Azza wa Jal seperti misalnya sholat wajib terlalaikan ya e, maka kemudian juga e, melanggar sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal maka tentunya pekerjaannya demikian harus segera dirubah kalau bisa atau kalau tidak bisa maka segera ditinggalkan ya kalau masih bisa dirubah ya di di apa diatur ya aturannya diperbaharui ya maka ini baik tapi kalau memang tidak bisa maka segera dia mencari pekerjaan yang baru dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik dan uh, Allah swt maha kaya ya dan kita berusaha ya meskipun hanya mendapatkan hasil yang sedikit tapi kalau itu halal dan hati kita lebih tenang kewajiban-kewajiban bisa kita lakukan tentunya ini jauh lebih baik daripada seseorang mendapatkan harta yang banyak tetapi e, terkorbankan ibadahnya kepada Allah azza wajalla baik Yang ke selanjutnya halakah takut kepada Allah apabila kita mempunyai perasaan takut dan was-was bila kita kekurangan rezeki di masa depan dan hal ini mengakibatkan kita lebih mengutamakan pekerjaan yang lebih banyak mudaratnya daripada memenuhi hak, -hak Allah Subhanahu wa taala apakah ketakutan dan was-was seperti ini termasuk pada kesyirikan Ala orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal maka adalah dia bertawakal kepada Allah di dalam masalah rezeki. Allah yang telah memberikan rezeki kepada dirinya dan juga orang lain sekarang dialah yang akan memberikan rezeki di masa yang akan datang dan tidak akan meninggal. Ya, seseorang sampai disempurnakan rezekinya. Tidak akan meninggal seseorang sampai disempurnakan rezekinya. Taib. Kemudian eh, pertanyaan selanjutnya dari Gurit Hadi Cahyo Pramono Alhamdulillah sudah terbit halakah ke-22 Takut kepada Allah Nah, anak bertanya Kebanyakan orang takut pada yang namanya setan, hantu, genderuwo, pocongan Dan lain-lain Yang sering kita dengar ceritanya sehari-hari Padahal belum tentu kebenarannya Apakah hal itu termasuk syirikan Syirik kecil atau syirik besar Atau itu hanya tabiat saja yang boleh di dalam syariat Asal tidak melebihi takutnya kepada Allah Azza wa Jalla Iya. Kalau sampai takutnya kepada makhluk-makhluk tersebut adalah takut yang isinya disertai dengan ta'lim. Ya, takut yang disertai dengan ta'lim, pengagungan. Sebagaimana seseorang takut kepada Allah dan disertai dengan pengagungan kepada Allah Azza wa maka ini syirik besar. Maka ini syirik besar kalau sampai demikian takutnya kepada makhluk-makhluk tersebut tapi kalau tidak sampai demikian maka e, tidak termasuk syirik besar dan apabila takutnya kepada e, setan-setan tersebut atau jin misalnya itu menjadikan dia e, tidak mau mengerjakan kewajiban kemudian tidak mau sholat subuh berjamaah tidak mau sholat isya berjamaah karena Eh, takut dengan jin-jin tersebut maka tentunya ini adalah eh, sebuah kesalahan dan eh, hendaknya segera menghilangkan ya kebiasaan yang demikian ya dan sekali lagi mereka yaitu makhluk-makhluk tersebut adalah makhluk-makhluk yang lemah tidak bisa berbuat apa-apa apabila kita senantiasa mengingat Allah azza wajalla dan ini perlu pembiasaan ya perlu pembiasaan tawakal kepada Allah dan berdoa kepada Allah ya tidak ada yang bisa memberikan mudarat kecuali Allah tidak ada yang menolak e, apa e, tidak bisa mendatangkan masalah kecuali Allah tidak ada yang bisa mudar, me, mendatangkan mudarat kecuali Allah azza wajal, ya demikian seorang muslim di dalam bermuamalah ya baik Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini dan semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan sekali lagi hari-hari ini adalah hari-hari yang mulia. Ya, jangan kita sia-siakan dengan perkara-perkara yang kurang bermanfaat ya dan dahulu para salaf di hari-hari seperti ini mereka berlomba ya mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla dan belum tentu kita bisa mendapatkan ya kemuliaan hari-hari seperti ini di tahun yang akan datang. Ya kesempatan ya ikhwah sekalian masih ada beberapa hari ya isi ya hari-hari ini dengan puasa, membaca Al-Qur'an, ya bersedekah, yang bisa berkorban nanti berkorban. Kemudian yang tidak haji maka nanti berpuasa juga khususnya pada tanggal 9 ya eh, puasa hari Arafah yang menghapuskan dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Demikian wallahu taala alam dan sampai bertemu kembali. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.